Ketahuilah bahwa perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh seseorang tidak hanya berakibat nanti di hadapan Allah berupa siksa baik itu dari kiamat maupun di dalam neraka namun juga dalam kehidupan dunia ini seseorang yang melakukan perbuatan dosa, dia pun akan mendapatkan balasan-balasan yang kalau kita perhatikan dan kita lihat seksama, balasan tersebut menyiksa orang yang melakukan perbuatan dosa itu. Di antara yang sudah kita pelajari, seseorang yang suka berbuat dosa, akan sulit untuk mempelajari ilmu, akan terhalang cahaya ilmu untuk masuk ke dalamnya. Orang yang suka berbuat dosa akan mengalami kesulitan untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Dan orang yang suka berbuat dosa akan kehilangan cahaya kecemburuan di dalam hatinya. Dan juga orang yang suka berbuat dosa akan lari darinya yaitu rasa malu Padahal malu merupakan unsur yang sangat penting untuk kehidupan hati seseorang. Kemudian selanjutnya bahwa dosa annaha sababun linisyanil abd li nafsihi bahwa perbuatan dosa itu merupakan penyebab lupanya seorang hamba kepada dirinya. Karena dia lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka yang pada hakikatnya adalah sebab dari apa yang mereka lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kalian kepada Allah dan perhatikan wal tanzur nafsum ma qaddamat liwada. Hendaklah seseorang atau seorang jiwa itu memperhatikan untuk apa perbuatan yang akan mereka lakukan ke depan. Ma qaddamat liwat apa yang telah mereka lakukan untuk hari esok yaitu untuk hari kiamat. Bertakwalah kalian kepada Allah. Inna Allah khabirum bima ta'malun bahwa sesungguhnya Allah Maha memberitahu terhadap apa yang kalian lakukan ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah kemudian Allah merupakan diri mereka ulaika humul fasiqun mereka lah orang-orang yang fasik jadi orang-orang yang melupakan perintah Allah orang-orang yang melalaikan larangan Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakan dirinya Allah Subhanahu wa taala akan melupakan orang-orang tersebut orang yang melupakan perintah, orang yang melalaikan perintah Allah dan melanggar larangan Allah, maka Allah akan melupakan orang tersebut. Dan kalau sudah dilupakan Allah, apa yang bisa kita harapkan? Oleh karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ta'arraf ila Allah firraha, ya'rifka fi syiddah." Kenalilah Allah Ingatlah Allah ketika dalam engkau dalam keadaan senang, maka Allah akan mengenalimu ketika engkau dalam keadaan sedih. Maka janganlah kita melupakan Allah Subhanahu wa taala karena kalau Allah melupakan kita, kita dibiarkan sehingga apa? Kita tidak mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan taufik dari Allah. Dan orang yang seperti itu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan mendapatkan penjagaan Allah. Maka sebaliknya kalau kita ingat menjaga perintah Allah, kita ingat meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menjaga kita. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihfadillah yahfazka, ihfadillah tajidhu tujahak." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah Allah maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang-orang yang berbuat dosa berarti dia telah melupakan dirinya. Bagaimana Ibnu Qayyim mengatakan wa'dhamul uqubat nisyanul 'abd li nafsihi wa ihmalihi laha dan di antara akibat perbuatan dosa yang besar adalah lupanya hamba kepada dirinya. Wa imalihi laha dan dia melalaikan jiwanya. Wa idaatu hazzaha wa nasibaha min Allah. Dan dia idaah yaitu e, melalaikan dirinya bagian yang harus didapatkan oleh jiwanya oleh karena itu, hendaklah kita jangan sampai melupakan Allah dalam pengertian kita melakukan perbuatan-perbuatan maksiat dengan meninggalkan baik itu meninggalkan perintah-perintah Allah maupun melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebab bagi orang yang seperti itu, maka Allah akan melupakan pada hakikatnya dia telah melupakan dirinya sendiri. Dia telah meremehkan dirinya sendiri. Dia telah melalaikan dirinya sendiri. Sehingga dia akan jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun sebaliknya, kalau kita menjaga Allah, maka Allah menjaga kita. Mafhum mukhalafahnya, kalau kita melupakan Allah, Allah akan melupakan kita. Kalau kita tidak menjaga Allah, Allah tidak akan menjaga kita. Dan kalau kita menjaga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana tadi sabdanya, Ihfadillah yahfadka jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tadi itu tujah jagalah Allah maka engkau akan mendapatkan pertolongan Allah. Maka para ulama menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penjagaan kepada kita tidak hanya kepada diri kita tapi juga sampai kepada anak keturunan kita. Tidak hanya untuk urusan akhirat termasuk juga urusan dunia. Tidak hanya urusan dunia termasuk juga urusan akhirat. Dalam surat Kahfi Allah SWT berfirman, ketika Nabi Musa bersama Khidir dan Khidir mendapatkan tembok yang mau roboh, maka dibangunlah oleh Khidir tembok tersebut. Dan Musa mengatakan kalau engkau mau minta upah maka engkau dapat mendapatkannya. Apa kata Khidir? Wa ammal bidaru fakana li yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana Adapun tembok yang meroboh tadi adalah milik kedua anak yatim yang ada di kota tersebut. Di mana di bawah tembok itu terdapat harta simpanan bagi kedua anak yatim itu. Dan kalau tembok itu dibiarkan roboh, maka akan diambillah harta simpanan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau akan hilang namun Allah Subhanahu wa taala menjaga harta kedua anak yatim ini dengan sebab apa melalui dibangunnya kembali tembok yang roboh oleh Khidir kenapa demikian wa kana abuhuma salihah Allah Subhanahu wa taala berfirman ayahnya dahulu termasuk orang-orang yang soleh. Maka kalau kita menjaga apa yang telah diperintahkan oleh Allah, menjauhi segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita, akan menjaga anak keturunan kita tidak hanya untuk perkara-perkara akhirat tapi juga urusan dunia. Dan kedua-duanya insya Allah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab al di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Oleh karena itu kepada kita semua mari kita bersama-sama untuk senantiasa menjaga perintah Allah jangan sampai kita melupakan Allah. Seorang penyair mengatakan, "Min kulli syai'in idza dayya'tahu 'iwadun wa laysa fillah in dayya'ta min 'iwadin." Segala sesuatu apabila engkau melalaikannya ada gantinya. Tapi kalau engkau melalaikan Allah maka tidak ada gantinya. Yang ada adalah Allah akan melupakanmu. Maka semua kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, kesimpulannya adalah al-jaza bin jinsil amal. Bahwa segala perbuatan akan akan ada balasannya. Ya, al-jaza bin jinsil amal. Balasan tergantung perbuatan yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan. Oleh karena itu, ikhwan, fiddin rahimani wa rahimakumullah, pendengar roja, semoga Allah SWT senantiasa menjaga kita, perhatikan bahwa kalau kita melupakan Allah, maka Allah akan melupakan kita dan bahkan diri kita pun akan melupakan dan melalaikan kita ketika kita melupakan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berbuat dosa pada hakikatnya dia telah melupakan dirinya, telah melalaikan dirinya, telah menghinakan dirinya. Kemudian selanjutnya akibat perbuatan dosa adalah annaha tukhrijul abda min dairatil ihsan ila ila dairatil iman in kanat min as-saghair bahwa perbuatan dosa itu akan mengeluarkan seorang hamba dari yaitu daerah ihsan kepada daerah iman, dari garis ihsan kepada garis iman. Apabila itu perbuatan dosa, dosa kecil. Wa in kanat min wa in kanat min al-kaba'ir akhrajathu min dairatil iman ila dairatil islam. Dan apabila perbuatan dosa-dosa besar yang ia lakukan, maka akan mengeluarkan orang tersebut dari garis keimanan menjadi menuju kepada garis Islam. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa ketika Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW dan menanyakan kepada beliau tentang Islam, tentang iman, dijelaskan apa itu iman. Akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil iman. Muhammad beritahukan kepada aku tentang iman. Maka Nabi mengatakan untuk minna wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadarihi wa khairihi wa syarrih bahwa iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada malaikatnya, kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari kiamat dan kepada takdir yang jelek maupun yang buruk. Dan malaikat Jibril mengatakan, "Sadaqta engkau benar." bertanya tentang Islam dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa Islam antara syahada an Allah ilaha illallah ilahil hadis untuk bersaksi pada bahwa tidak ada sembahan selain Allah dan seterusnya percaya tentang ihsan ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah dan kalau engkau tidak melihat Allah Allah melihatmu <clears throat> maka di sini Para ulama, para ulama mengatakan bahwa seseorang itu apabila dikatakan dia ihsan sudah pasti dia iman. dan biasa kalau kalau dia beriman pasti dia Islam artinya apa kalau kata-kata Islam disebut bersama dengan kata-kata iman maka al-iman memiliki makna sendiri al-Islam pun juga memiliki makna sendiri. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Jibril tadi, hadis Umar Ibn Khattab radhiyallahu taalaan. Apabila Islam disebut sendiri, maka maknanya iman. Dan apabila iman disebut sendiri, maka maknanya juga Islam. Dan apabila disebut bersamaan, Islam memiliki pengertian, iman juga memiliki pengertian. Maka ketika dalam hadis ini, dalam hadis Jibril tersebut, Nabi menjelaskan bahwa al-iman, sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab pula, dan yang lainnya, bahwa iman itu merupakan amal batin. Karena iman merupakan keyakinan, i'tiqad. Beriman kepada Allah, kepada para malaikat, kepada para, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, kepada kiamat, kepada takdir, itu semua merupakan amal batin. Adapun Islam yang diberikan penjelasan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam awal zahir. Ya. Maka dalam hal ini disebutkan oleh Dr. Ahmad Farid di sini apabila seseorang melakukan perbuatan dosa kecil maka dia keluar dari garis ya ihsan menuju kepada iman. Kalau dia berbuat dosa besar, dia keluar dari garis iman kepada Islam. Ya. Dalam pengertian bukan berarti tidak beriman. Sebagaimana orang Arabi wa qalatil Arab amanna. Ya. Mereka mengatakan kami telah beriman. Ya. Akan tapi oleh Allah dikatakan qulu aslamna. Ya. Alamma uh, walam yadkhul iman fi qulubihim karena belum masuk iman kepada hati mereka Walakin kulu aslamna walamma yadkhul iman. Ya. Dan karena belum masuk iman kepada hati kalian. Oleh karena itu disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa orang al arab tersebut orang Badui yang mengatakan kami telah beriman yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala aslamna janganlah kalian berkata iman tapi katakanlah kami telah Islam ya karena iman belum masuk dalam hatinya. Apa kata Abdul Abbas? Yaitu mereka beriman tapi imannya belum kuat. Ya, masih lemah. Bukan berarti keluar dari dari iman, keluar dari Islam, tidak. Ya, tapi iman tapi imannya masih masih lemah. Oleh karena itu, perbuatan dosa ini akan mengurangi keimanan. Sebagaimana dalam uh, akidah ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahwa al-iman yazidu wa yankus. Yazidu bit ta'ah wa yankusu bil ma'siyah. Bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan amal ketaatan dan berkurang karena perbuatan-perbuatan maksiat. Bukan berarti orang melakukan perbuatan maksiat kemudian keluar dari dari Islam akan tapi berkurang keimanannya. Dan iman bisa bertambah dengan perbuatan-perbuatan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iman itu memang bercabang-cabang. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-iman bid'un wa sittuna syu'bah. Afdaluha qalu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha 'anil tariq wal haya syu'batun minal iman." bahwa iman itu ada mengatakan 70, ada mengatakan 68 cabang dan yang paling tinggi, paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan dan rasa malu termasuk bagian dari iman. Dan sudah kita bahas bahwa orang yang melakukan perbuatan dosa akan kehilangan rasa malu dan kalau orang sudah kehilangan rasa malu, apa? Kalau engkau tidak malu kata Nabi, silakan berbuat semaumu. Inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma Di antara perkataan kenabian yang dikenal oleh manusia pertama kali adalah kalau engkau tidak memiliki rasa malu, silakan berbuat semaumu. Maka rasa malu merupakan bagian dari iman. Iman itu bercabang, bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah kalimat tauhid la ilaha illallah dan yang paling rendah menyingkirkan gangguan dari jalan. Sehingga pengertiannya bukan berarti orang yang tidak menyingkirkan gangguan dari jalan tidak beriman, tapi dia dikatakan ya mukmin nafisul iman. Orang beriman, orang mukmin yang imannya berkurang. Dan berkurangnya keimanan ini bergantung kepada perbuatan maksiat yang dilakukan. Semakin besar perbuatan maksiat yang dilakukannya, semakin besar pula keimanan yang akan berkurang. Bahkan ya, ada perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkan orang bukan hanya dari iman kepada Islam tapi sudah bisa mengeluarkan dari keislaman ya. Di antaranya adalah orang-orang yang melakukan dakwah nawaqidu kalimat tauhid la ilaha illallah yaitu pembatal-pembatal kalimat asyhadah. Seperti apa? Al-istihza yaitu memperolok-olok syariat. Sebagaimana Allah berfirman, "Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." La tabiru laqad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah, kepada Rasulnya dan kepada ayat-ayat Allah kalian memperolok-olok? Ya, maka tidak ada alasan bagi kalian kalian telah kafir setelah kalian beriman. Seperti apa? Seperti memperolok jenggot seperti kambing. Seperti apa? Memperolok orang yang menggunakan jilbab menutup mukanya dikatakan sebagai ninja. Maka kalau orang tersebut mengerti bahwa itu merupakan bagian dari syariat, kemudian dia tahu memperolok itu bisa mengeluarkan dia dari Islam, kemudian dia melakukan itu dengan sengaja, dengan sadar, maka itu bisa mengancam orang tersebut keluar dari Islam. Namun kepada pendengar roja dimanapun saudara berada, jangan terburu-buru untuk menilai orang dari eh, keluar dari agama Islam, karena itu merupakan perkara yang sangat berat, bukan perkara yang ringan, ya. Sehingga jangan sampai memudah-mudahkan dirinya mengeluarkan orang dari agama Islam. Karena konsekuensinya sangat besar. Kalau memang secara umum ya wa ya lam yahkum bima anzalallah faulaika humul umum. Barang siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka kafir. Maka ketika mentakin ada orang yang khusus mengkhususkan orang yang tidak berhukum kepada Allah dikeluarkan dari Islam, maka ini merupakan perbuatan yang memerlukan kehati-hatian yang sangat besar di mana itu merupakan bagian dari uh, pekerjaan para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu yang mendalam sehingga kita jangan sampai mudah untuk mengeluarkan orang dari Islam karena konsekuensinya adalah apa? Kalau orang dikeluarkan dari Islam ya, maka dengan sendirinya pernikahannya akan rusak kalau orang kan dikeluarkan dari garis Islam dengan sendirinya tidak bisa mewarisi satu dengan yang lainnya. La yarisul muslimul kafir walal kafir al muslim. Tidak bisa mewarisi orang Islam dari orang kafir, demikian orang kafir dari orang Islam. Kalau mati tidak dimandikan, tidak disolati dan tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka konsekuensinya sangat besar konsekuensinya sangat besar. Sehingga jangan memudah-mudahkan mengeluarkan orang dari daerah Islam. Namun di sini merupakan peringatan bagi kita bahwa dosa kecil bisa mengeluarkan orang dari garis ihsan. Karena ihsan, muhsin itu kedudukannya tertinggi. Ya, muhsin, mukmin, muslim. Orang yang muslim ya, maka belum tentu masuk kepada mukmin dan orang yang mukmin belum tentu muhsin. Tapi kalau muhsin sudah pasti mukmin. Kalau sudah mukmin sudah pasti muslim. Demikian penjelasan para ulama. Di antaranya dijelaskan dalam syarah al-aqidah tahawiyah oleh Ibn Abil Iz al-Hanafi. Demikian pula oleh uh, Ibn Rajab al-Hambali dalam hikam Ya. Maka di dalam uh, penjelasan Dr. Ahmad Farid ini bahwa perbuatan dosa itu akan mengeluarkan hamba dari daerah ihsan ya, dari lingkaran ihsan menuju lingkaran iman. Apabila perbuatan yang dilakukan adalah dosa-dosa kecil dan apabila yang dilakukan dia adalah dosa-dosa besar akan mengeluarkan orang dari lingkaran iman menuju kepada lingkaran Islam. Tapi tidak sampai sebagaimana perkataan Khawarij, akidah Khawarij bahwa mereka mengkafirkan orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Tapi akidah al-sunnah tidak demikian. Akidah al-sunnah bahkan kalau orang tersebut melakukan perbuatan dosa besar kemudian dia mati dalam keadaan belum bertobat, dalam keadaan belum minta ampun kepada Allah, namun kalau matinya dia bertauhid, maka tidak serta merta mereka dimasukkan ke dalam neraka. Namun semuanya berada dalam tahta masyiatillah di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah taala berkehendak, maka orang tersebut bisa masuk surga dengan rahmatnya dan kalau Allah berkehendak, dia masuk ke dalam neraka dengan keadilan Allah namun tidak kekal di dalam neraka. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Selama dia adalah ahli kiblah. Apa dalilnya? Dalilnya adalah surat An-Nisa. Dalam ayat yang ke-116 Allah berfirman, Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang mati dalam keadaan menyekutukan Allah dan Allah mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fiddin pendengar raja, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dengan kita menjaga Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan akan menjaga kita. Dan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat Al-Quran, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan uh, berbagai macam kebaikan kepada orang beriman, ya, dan ini sini kembali kepada kekuatan iman yang ada, semakin besar, semakin kuat iman seseorang, semakin mendapatkan apa yang dijanjikan Allah. Di antaranya bahwa Allah akan memberikan kepada orang beriman pahala yang sangat besar Wasaufa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Bahwa Allah akan memberikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang beriman. Demikian pula Allah akan memberikan perlindungan, pembelaan. Allah yudafi'u 'anil ladina amanu. Bahwa Allah akan membela orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala yang malaikat akan memohonkan ampun kepada mereka alladzina yahmiluna al ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا dan para malaikat yang memikul arsh dan yang di sekitarnya bertasbih ya dengan memuji Allah dan beriman kepada Allah serta memohonkan ampun untuk orang-orang yang beriman. Demikian pula Allah akan memberikan derajat ulaika humul mu'minuna haqqo lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Bahwa mereka lah orang-orang beriman sebenarnya dan bagi mereka adalah derajat-derajat di sisi Tuhan mereka dan akan mendapatkan yaitu ampunan serta mendapatkan rizki yang mulia. Ya. Di antara juga akan mendapatkan izzah yaitu kemuliaan. Walillahil izzatu walirasulihi walil Sesungguhnya kemuliaan adalah hanya di sisi Allah dan bagi Rasulnya juga bagi orang beriman. Maka di sini ya, akan mendapatkan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman. Demikian pula akan mendapatkan ma'iyatullah, yaitu di sini ma'iyatullah ma'iyahassa wa annallaha ma'al mu'minin, wa Allah bersama orang-orang yang beriman. Maka di sini orang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan dosa, ya dari dosa kecil maka dia berada pada lingkaran ihsan kalau dia bisa menjaga dari perbuatan dosa besar, maka dia berada pada lingkaran iman di mana Allah akan memberikan apa kebaikan-kebaikan yang akan diterima oleh orang yang beriman. Di antaranya adalah Allah bersama orang beriman. Dan di sini bersama adalah ma'iyatu khassah. Ma'iyah khassah bimakna Allah akan memberikan pertolongan kepada orang beriman. Karena yang namanya ma'iyah bersamanya Allah itu ada dua macam. Ya, ma'iyah khusus dan ma'iyah ammah. Bersama secara khusus dan bersama bersama secara umum. Ini akidah sunnah. Tidak sebagaimana akidahnya wahdatul wujud. Ya Allah bersama makhluk itu harus dimaknai oleh mereka adalah wahdatul wujud yang kita kenal dengan istilah manunggaling kaulah ingusti yaitu menyatunya hamba dengan makhluk. Ya. Namun akidah sunnah tidak seperti itu. Akidah sunnah Bersamanya Allah dengan makhluknya ini ini ya, ada dua macam yaitu ma'iyatun ammah dan ma'iyatun khos. Adapun ma'iyatun ammah bersamaan yang maknanya umum itu maksudnya ilmu Allah meliputi semua makhluknya. Seperti dalam firman Allah, "Wa huwa ma'akum aina ma bahwa Dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ya, di sini bersamanya Allah dimanapun kalian berada adalah ammah yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Allah Maha tahu apa yang terjadi kepada diri kita ini, bahkan terhadap uh, daun kering yang jatuh di tengah hutan belantara yang belum pernah dijamah oleh manusia, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Bahwa tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui dengan ilmunya. Itu maknanya maya ammah, yaitu bersamanya Allah dengan makhluknya secara umum. Adapun ma'iyatun khassah bersamanya Allah secara khusus maknanya adalah Allah akan memberikan pertolongan seperti innallaha ma'as sabirin Allah bersama dengan orang-orang sabar maknanya Allah akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sabar wa annallaha ma'al mu'minin. Sesungguhnya Allah bersama orang beriman, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Maka kalau ma'iyah yang bersama itu e, tidak harus yaitu bernyatu, bergandengan tangan ya karena apa? Karena untuk manusia saja itu berlaku. Seperti kalau orang mengatakan sirtu wal komaro. aku berjalan bersama bersama bulan ya aku berjalan bersama bulan artinya di sini aku berjalan bukan berarti bergandengan dengan bulan karena bulan berada di atas langit berada di atas ya bulan berada di atas maka di sini bersama di sini maknanya adalah aku berjalan bersama bulan yaitu bersama dengan cahaya bulan sirtu wal qamara wow di sini wow ma'iyah yaitu aku berjalan bersama bulan maknanya bersama cahaya bulan. Demikian juga dengan kita biasanya mengatakan ya, kepada seorang ayah misalkan mengatakan kepada anaknya aku selalu bersamamu padahal dia berada di luar yang nan jauh di sana, di luar kota, di luar pulau. Ya, ketika memberikan semangat kepada keluarganya, jangan khawatir, aku selalu bersamamu. Padahal dia tidak bersama secara fisik. Maka di sini menunjukkan kalau untuk makhluk saja kata bersama itu tidak harus dia fisik demikian apalagi untuk Allah Subhanahu wa taala di mana Allah berfirman laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah dan Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Kaifun fitin rahimani wa rahmakumullah. Orang yang beriman akan selalu mendapatkan ma'iyah, ma'iyatullah, kebersamaan Allah bersamanya. Wa annallaha ma'al mu'minin. Allah bersama orang beriman yaitu apa? Mendapatkan pertolongan Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa perbuatan dosa itu annaha tazra'u amsalaha wa yulatu ba'duha ba'dha. Bahwa perbuatan dosa itu akan melahirkan perbuatan dosa semisalnya yaitu bisa melahirkan perbuatan dosa dengan perbuatan dosa yang lainnya. Bagian salah mengatakan inna min sawabil hasanah al hasanatu atau al hasanata ba'daha wa min uqubati sayyi'ah as sayyi'ata ba'daha. Inna min sawabil hasanah sesungguhnya di antara balasan perbuatan baik itu adalah al hasanata ba'daha yaitu perbuatan baik berikutnya. Wa min dan akibat dari perbuatan dosa adalah as-sayyi'ata perbuatan dosa berikutnya. Artinya, kalau orang suka berbuat baik, balasannya dia akan juga lebih suka untuk melakukan kebaikan yang lain. Dan kalau orang itu suka berbuat dosa, maka perbuatan dosa akan melahirkan perbuatan dosa yang lain. Taat yuradu ba'duha maka perbuatan taat akan melahirkan perbuatan taat yang lainnya. Wal ma'asi yuladu ba'duha ba'du dan perbuatan-perbuatan maksiat juga akan melahirkan perbuatan maksiat yang lainnya. Karena ya jema'u yasiru minan nas baina syurbil khamr masalan wa zina awil qatl wal iyadu billah. Sebagaimana e, berkumpul kepada kebanyakan orang ketika dia minum khamr misalkan dia juga suka berbuat zina atau suka membunuh. Naudzubillah min dalik. Maka kalau orang ketika dia ya nonton acara di televisi di depan matanya perbuatan-perbuatan maksiat di mana itu memang merupakan uh, apa namanya uh, sarangnya perbuatan maksiat maka dengan sendirinya ya akan melahirkan perbuatan maksiat yang lainnya ketika nonton lagi asik ya kemudian datang waktu sholat, maka dia akan malas untuk mengerjakan sholat. Jika lagi asik menonton maksiat, akan juga melahirkan perbuatan maksiat yang lainnya. Oleh karena itu, hendaklah ya bagi orang-orang yang menjaga Allah hendaklah dia menjaga Allah Subhanahu wa taala ya karena apa perbuatan maksiat akan melahirkan perbuatan maksiat yang lainnya Ikhwan fitin rahimani wa rahimakumullah. Orang yang suka berbuat maksiat tadi disebutkan ya, maka akan melahirkan perbuatan maksiat yang lainnya. Kemudian diantaranya yang lain akibat perbuatan maksiat anna katsira minha ya, yudkhilul 'abda hatta tahta la'nati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au la'na al-malaikah bahwa orang yang suka berbuat maksiat ya maka akan memasukkan orang tersebut ke dalam laknat Rasulullah atau laknat para malaikat ya. akan mendapatkan laknat malaikat Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah seperti dalam sebuah hadis katakan la'ana Rasulullah al-washimah wal mustausimah. Allah eh, Rasulullah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya. Uh, orang yang mentatu atau yang minta ditato. Atau juga dalam uh, yang lain Rasulullah mengatakan ya bahwa Rasulullah melaknat orang-orang yang minta menyambung rambut atau disambung rambutnya. Melaknat orang yang uh, menyuap dan orang yang disuap. Melaknat orang yang uh, apa makan harta riba ya atau yang menulisnya, atau yang mewakilinya, atau yang menyaksikannya. Maka di sini orang eh, orang-orang yang suka berbuat maksiat, ya, maka Allah uh, malaikat akan diberikan kepadanya. Sebagaimana Nabi bersabda, "Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu hatta yanzi'a wa in kana haula abihi wa ummihi." Barang siapa yang memberikan isyarat kepada saudaranya dengan besi, maka malaikat melaknatnya sampai dia mencabutnya. Ya. Meskipun itu saudaranya dari abinya maupun dari dari umiknya. Ini menunjukkan bahwa orang yang berbuat maksiat akan mendapatkan laknat dari Rasulullah atau mendapatkan laknat dari malaikat. Dan laknat ini maknanya apa? Laknat itu maknanya ada at-tardu ya. wal ib'ad yaitu di, terusir atau di, dijauhkan dari apa? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang melaku, suka melakukan perbuatan maksiat mendapatkan laknat dari Rasulullah atau mendapat laknat dari malaikat dengan makna akan didoakan jauh dari rahmat Allah waliyadzubillah. Kemudian terakhir pembahasan kita sebelum kita buka dengan tanya jawab adalah bahwa perbuatan dosa itu bisa melahirkan kerusakan di atas permukaan bumi baik di daratan maupun di lautan. Sebagaimana Allah berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima katabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan maupun di lautan. Apa penyebabnya? Bima katabat aydin nas yaitu disebabkan tangan-tangan manusia itu sendiri liziqahum ba'dallazi amilu agar Allah merasakan kepada mereka apa yang telah mereka lakukan la'allahum yurji'un agar mereka mau kembali meskipun pada hakikatnya ketika nampak kerusakan itu agar mereka kembali kepada kepada Allah Subhanahu wa taala namun itulah akibat yang harus dialami oleh seorang kalau dia suka berbuat dosa ya di permukaan bumi ini dan perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut tidak hanya dialami akibat buruk oleh orang yang melakukan dosa, namun juga akan dialami oleh orang-orang lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu Allah berfirman, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah." Takutlah kalian terhadap perbuatan zalim yang berakibat tidak hanya kepada orang yang berbuat salah saja, tapi juga kepada yang lainnya. Satu saat Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam dari Aisyah radhiyallahu taala anha, "Yazu jayshun kabah fa idza kanu bi bayda'i min al-ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Faqalat ya Rasulullah, "Kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim?" Wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Faqala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, thumma yub'atsuna ala niyatihim muttafaqun alaihi ada pasukan yang akan menyerang Ka'bah yaitu yang dibunuh oleh Abraha dari Yaman ya. Kemudian ketika mereka berada di satu tanah lapang Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan semuanya, menghapus semuanya, memusnahkan semuanya dari awal sampai akhir. Maka Aisyah pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana semuanya ditenggelamkan, semuanya dimusnahkan?" Sementara di antara mereka itu ada yang cuma orang berjualan atau ada orang yang tidak niat untuk memerangi dan menghancurkan Ka'bah. Apa kata Nabi? Semuanya akan ditenggelamkan, semuanya akan dihancurkan, dimusnahkan, dan dari kiamat nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Ini menunjukkan meskipun orang itu tidak tidak ikut-ikutan berbuat dosa, ya, karena dia berada pada lingkaran itu, maka dia akan mengalami akibat dari perbuatan dosa tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu disuruh takut wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian terhadap perbuatan dosa yang tidak hanya menimpa orang-orang yang berbuat dolim saja. Tapi akan menimpa kepada yang lainnya. Demikian ikhwan fiddin rahmani wa Kita contoh, ambil contoh yang sederhana saja apabila salah seorang di antara anggota keluarga itu melakukan perbuatan-perbuatan tercela, maka yang terkena adalah bapaknya, ibunya, kakaknya, adiknya, omnya, tantenya, pamannya, bibinya, semuanya. Dikatakan anaknya fulan, istrinya fulan, ya, adiknya fulan, kakaknya fulan dan seterusnya. Nauzubillah min Oleh karena itu, mari kita senantiasa memohon ampunan kepada Allah, memohon kekuatan kepada Allah Jangan remehkan semuanya ini karena orang yang meremehkan akan diremehkan. Orang yang meremehkan siar siar Allah akan diremehkan. Dan kalau Allah sudah meremehkannya, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يُهِنِ اللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ Barang siapa yang Allah menghinakannya, maka tidak ada baginya orang yang akan memuliakannya. Dan orang yang akan dihinakan Allah karena mereka tidak mau me membesarkan atau memuliakan syiar-syiar Allah, tidak mau memuliakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa yu'azzim syair Allah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mau syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub. Maka itu sesungguhnya merupakan ketakwaan hati. Ya. Sehingga orang yang tidak mengagungkan syiar-syiar Allah, tidak mengagungkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, maka dia sendirinya akan dihinakan. Nauzubillahi min dzalik. Barangkali sampai di sini saya kembalikan waktu kepada Al-Ah Umar Al-Fadil Tafaddal. Nah, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas materi yang telah antum sampaikan di sore hari ini Ustaz. Dan selanjutnya kita akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua para pendengar yang ingin bertanya kepada beliau seputar materi yang beliau sampaikan di sore hari ini yaitu tentang akibat perbuatan dosa yang telah beliau sampaikan dan paparkan dengan panjang lebar dan Anda bisa bertanya melalui pihak telepon di 0218236543 ataupun di 0819896543. akan tetapi sebelum kita masuki sesi soal jawab, kita akan jeda terlebih dahulu. Bagaimana Ustaz? Nah, baik para pendengar semuanya, kita akan jeda terlebih dahulu beberapa saat dan setelah itu kita akan buka sesi soal jawab untuk Anda semuanya. Nurun minal Qur'an. Qala Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa wassayna al للذاكرين والذاكرات Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semuanya Kita kembali akan mengikuti kajian berikut ini Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi soal jawab Bersama guru kita Al-Ustadz Abu Abdurrahman Mahfud Umri Al-Siyafilullahu Ta'ala Dan untuk yang pertama Ustadz Pertanyaan melalui eh, pesan singkat Ustadz Baik, iya. Nah, yang pertama yaitu Ustadz bagaimanakah uh, menjelaskan atau penjelasannya tentang uh, hubungan antara penjelasan yang antum sampaikan tadi mengenai bahwasannya uh, dosa seorang hamba itu tidak akan uh, terkena kepada orang lain sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Demikian, Ustaz. Silakan, ya. Ustaz. Iya. Memang benar ya, ala taziratun ya. Uh, Allah taziratun bahwa orang tidak akan menanggung dosa orang lain yaitu wa laisa lil insani illa ma dan tidak bagi seorang kecuali apa apa yang diusahakan dalam surat An-Najm ayat 38 39 ya ala tazilu waziratun wizra ukhra bahwa seorang tidak akan menanggung dosa orang lain di sini maknanya adalah bahwa di akhirat nanti ya apa yang dilakukan oleh orang tersebut adalah dosanya orang tersebut. Ya, kecuali di sini nanti akan menjadi tanggung jawabnya seperti anak-anaknya menjadi tanggung jawab dia. Artinya di dalam dunia ya hukum ya, istri ya anak adalah tanggung jawab bagi seorang suami, tanggung jawab bagi seorang ayah. Dikatakan oleh Nabi SAW, Salasun la yadkhulul jannah wa la yadurullah ilaihim yawmal qiyamah, al-aqu walidayh wal mar'atul mutarajidatul mutasyawwatul birrijal wat tayyus. Ya, tiga orang tidak masuk surga, tidak akan dilihat oleh Allah dan pendengar rahmat dari kiamat. Anak durhaka kepada orang tua, kemudian wanita yang menyerupai laki-laki dan ad-dayyus. Ad-dayyus ini adalah siapa? Allazi la yugharu ala ahlihi. Seorang yang tidak memiliki kecemburuan kepada keluarganya. Artinya sebagai kepala rumah tangga membiarkan istrinya tidak berjilbab, membiarkan istrinya melakukan perbuatan maksiat, tidak ada cemburu, maka meskipun istri berbuat dosa, kalau dia tidak melarangnya, maka dia yang kena. Ya, ya yuladina amanuku anfusakum alikum nara. Wahai orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Namun di dunia, ya, ini tidak bertentangan tentunya dengan yang lain. Kalau orang lain yang melakukan, ya sudah, ya, tidak ada kaitan dengan kita. Sehingga kita tidak, tidak menanggung dosanya dia di akhirat. Namun kalau kita berada di sampingnya, sementara dia melakukan perbuatan dosa, yang akan berakibat pada kita lah ya di dunia ini. Ya, sehingga tadi meskipun orang-orang yang ada di lingkaran yang mau menyerang Ka'bah, ya, padahal mereka tidak niat mau memerangi Ka'bah, tapi berada di situ, akibat yang akan dilakukan di dunia juga akan ditanggung oleh mereka. Ya, sehingga musibah-musibah yang terjadi yang kita lihat itu ya mungkin oh itu adalah hasil dari perbuatan segelintir orang namun yang lain juga akan mendapat akibatnya sehingga ada ya di sini upaya al-amr bil ma'ruf wan nahy anil munkar amar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan dawabit sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku di dalam agama ini sehingga kalau ada orang-orang yang berbuat maksiat, kalau kita tidak bisa dan tidak mau mengingkarinya, tidak mampu untuk mengingkarinya, maka tinggalkanlah. Sehingga ada di situ namanya hijrah, ya, ada hijratul makan, ya, hijratul amil, hijratul amal, hijratul makan, pindah dari tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang kufur kepada Islam, tempat yang penuh kesyirikan kepada yang yang ada tauhid tempat yang penuh dengan maksiat kepada tempat-tempat yang penuh dengan ketaatan. Karena apa? Karena kemungkinan besar kalau Allah mendatangkan azabnya, meskipun orang tersebut tidak ikut melakukan dosa, maka akan mendapatkan akibat di dunia. Adapun di akhirat ya tentunya tidak. Sebagaimana tadi Nabi mengatakan, "Tsumma yub'atsuna yaumal qiyamah 'ala niyatihim." Kemudian pada hari kiamat dibangkitkan sesuai dengan amal, ah, sesuai dengan niatnya mereka. Demikian Ahmad. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, selanjutnya kita akan angkat dari penelpon kita Ustaz di Bogor dengan Abu Sofyan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak. Ustaz, uh, jika ada seseorang yang masa lalunya begitu suram dan dosa belum ada dosa yang kecuali dia lakukan semua. Kemudian dia rujuk banahat salaf, dia bertobat dengan sungguh-sungguh dan berusaha dengan tobat yang sungguh-sungguh lalu jika dia di akhirat ajalnya dia wafat apa dia Allah alam e, karena kan e, tidak tahu neraka itu atau surga itu hanya Allah yang tahu apa dia tetap mengisi masuk neraka dulu e, sebelum dia masuk surga sedangkan di ini dia sudah berusaha sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bertobat akibat dosanya yang lalu. Iya cukup Pak Bos. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Ya. Pertanyaan yang yang baik sekali ya. Dalam hal ini akidah halus sunnah wal jamaah kalau ada seseorang yang mati ya dalam keadaan bertauhid dan dia masih bergelimang dengan perbuatan dosa yang belum minta ampun belum bertobat maka akidah akidah keyakinan ahlu sunnah bahwa dia berada dalam kehendak Allah tahta masyiatillah ya artinya kalau dia belum bertobat, tahta Allah kalau Allah menghendaki masuk surga, masuklah dia surga ke surga dengan rahmat Allah. Kalau Allah menghendaki dia masuk neraka, masuklah dia ke neraka dengan keadilan Allah dan tidak kekal di dalamnya. Namun kalau sudah bertobat dengan taubat dan nasuha, maka Allah akan mengampuni orang-orang tersebut. Ya, akan mengampuni ya asalkan dengan taubat dan nasuha. Apapun sebesar apapun dosa-dosa yang yang dilakukannya. Ya, bahkan oleh uh, kalau dia bertauhid, ya apalagi dia bertobat kepada Allah dengan sebenarnya akan diampuni. Nabi mengatakan Allah Subhanahu ya benar Adam innaka law ataitani bi kurabil ardi khataya thumma laqitani la tushrik bi syai'a la ataituka bi kurabiha maufiratan. rawahu Tirmizi wahai anak Adam seandainya engkau membawa dosa dapat <coughs> penuh bumi maaf ya akan membawa dosa sepenuh bumi. Kemudian engkau uh, menghadapku dengan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku akan menghadapmu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Maka ini apalagi dia minta ampun. Ya, belum minta ampun pun akan ada harapan untuk diampuni oleh Allah SWT. Namun tentunya kalau kita menyadari hal ini, jangan meremehkan dan memudahkan tentang taubat. Jangan mengatakan yang penting saya bertauhid, tidak boleh. Yang yang penting saya sudah bertauhid, kemudian nanti dia berbuat dosa semaunya. Maka kalau dia sudah mengetahui pentingnya taubat wajib baginya untuk bertobat dan kalau sudah bertobat maka husnudzon kepada Allah dan Allah pasti mengampuni dosa-dosanya ya salah orang yang mengatakan ya apalagi sudah bertobat dimasukkan neraka dulu salah meskipun belum bertobat, bisa jadi tidak langsung dimasukkan neraka, bisa jadi langsung ke surga. Kalau Allah menghendakinya. Ini akidah lu sunnah. Harus dipahami itu. Karena sebagian besar, ketika ada pertanyaan, apakah bagi seorang yang belum bertobat, ya dia mati, dan matinya bertauhid. Bagaimana keadaannya? Banyak jawaban-jawaban yang mengatakan masuk neraka dulu, dicuci dulu, baru dimasukkan surga. Tidak benar. Ya, bahwa akidah ada sunnah meskipun belum bertobat asalkan bertauhid tahta masyiatillah berada di bawah kehendak Allah tapi yang sudah bertobat Allah pasti mengampuni tobatnya kalau dia tobatan suha, dan kita harus husnudzon kepada Allah ada inda dhanni abdi bihi bahwa aku berada pada persangkaan baik hambaku demikian Allah nah Ustaz Baik Ustaz, selanjutnya kita akan angkat kembali Ustaz dari penelpon yang kedua dengan Bapak Areno yang sedang dalam perjalanan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Pak Reno. Makasih Pak Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Reno. Reno, Polda. Kabar? Baik, Alhamdulillah Ustaz. Kabarnya baik. Ya, silakan Pak. Pak Taufik, Ustaz. Iya. Iya, ya. Ya, Mas, saya Ustaz. Ya, silakan Tadi dosa-dosa seorang itu tidak bisa ditanggung oleh dosa-dosa orang lain. Bagaimana dengan saya pernah dengar ada hadis apakah itu sahih atau tidak bahwa suatu ketika nanti di alam akhirat itu akan ditanyakan bahwa tahukah kau siapakah orang yang bangkrut itu gitu kan orang yang iya. bangkrut yeah. bukannya orang gagal dunia atau gagal apa tapi orang bangkrut adalah orang yang amalnya diambil oleh orang yang pernah disalahkan waktu hidup di dunia gitu yeah, iya, seperti yeah. dia pernah mukul orang maka dosanya akan diambil oleh pahalanya akan diambil oleh orang yang telah dianiaya terus sampai habis itu amal ibadah pahalanya si fulan tersebut sehingga tidak ada lagi ya kan amalannya tersebut maka dia harus masih banyak orang yang pernah dia zolimi maka dosa-dosa orang yang pernah dizolimi itu ditanggung oleh si fulan yang beriman ini itu bagaimana Ustaz? Berarti ya. setidak-tidaknya orang yang beriman itu juga bisa menanggung, ya. memikul dosa orang lain gitu Ustaz. Demikian saya ya. bertanya penjelasannya dengan ya, Ustaz. Cukup Pak Reno. Iya, terima kasih Pak Reno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Eh, tidak bertentangan. La taziru wa ziratul wizra ukhra, ya. Tidaklah seseorang menanggung dosa orang lain, ya. Di sini misalkan ada orang berbuat dosa, ya kita ada orang nggak sholat, ya bukan dosa kita, dosanya dia. Ya. Namun kalau kita berada di dekatnya, maka kewajiban kita adalah memberikan nasihat dengan cara yang baik ya itu kembali kepada dawabitnya kalau memang ada manfaatnya di sana kalau enggak tidak Ya. Maka di sini adapun hadis tadi mengenai orang yang bangkrut sebagaimana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam eh, apa namanya? Ha atadruna mal muflis? Faqalu al muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. فقال إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا ويعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم Nabi Muhammad bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian orang-orang yang bangkrut? Maka para sahabat mengatakan orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya dinar, tidak punya harta. Maka apa kata Nabi, orang yang bangkrut yaitu dari umatku yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala salat, zakat dan uh, yang lainnya, ya. Maka dulunya dia menghina orang, mencaci maki orang, kemudian menuduh berzina orang, makan harta orang, menumpahkan darahnya dan memukulnya. Maka diambillah ya uh, pahala dari sholat zakat dan puasanya dibagi-bagikan kepada orang-orang yang tadi disakiti. Ya. Kemudian setelah itu masih belum impas, masih banyak dosa yang dilakukan, maka dosa-dosa orang yang disakiti tadi diberikan kepada orang ini, kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka. Hadis itu sahih oleh Imam Muslim bukan berarti dia menanggung dosa orang tersebut karena dia punya kesalahan pada orang itu belum minta ampun kepada Allah belum dikembalikan hak-haknya di dunia ini belum minta maaf kepada orang itu dan dan memang dia tidak mau minta maaf dan bukan mati maka akibat perbuatan dolim dia kepada orang maka kebaikan dia diambil diberikan kepada orang yang disakiti yang ditolimi karena belum impak maka dosanya dilimpahkan kepadanya. Tapi bukan berarti dia e, bertentangan dengan ayat tadi, ya. Karena dia ada hubungan, hubungan perbuatan dolim kepadanya. Kalau ayat yang tadi la tajidu wajidatu wajra tidak ada kaitannya dengan eh, perbuatan dolim yang dilakukan oleh orang tersebut. Demikian Allah. Nah, Demikianlah penjelasannya untuk Pak Reno, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan selanjutnya ustadz kita akan kembali angkat dari penelpon kita di Tanjung Barat dengan Umi Faik. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. ini kalau pekerjaan di money changer itu termasuk riba apa enggak Pak Ustaz penghasilannya? Di mana itu Ustaz tolong dijelaskan? Di Money Changer Set. Iya, oh, di penukaran iya. uang Set. Iya iya, iya, iya, iya. Ya, cukup Baik. mufaik ya. Iya, terima kasih. Sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, eh, adapun yang apa namanya yang masuk riba yaitu sebagaimana nah, dalam hadis katakan uh, eh, al fit uh, eh, al-zahab bil-zahab wal fiddah bil fiddah wal syair bil syair wal hinta bil hinta والملح بالملح والتمر بالتمر إذا اختلف هذه الأسناب فدلت فشئتم مثلا بمثل إذا كان يدا بيد ya emas dengan emas perak dengan perak ya garam dengan garam gandum dengan gandum kemudian uh, kurma dengan kurma ada enam jenis apabila itu berlainan jenis idza ikhtalafa adalah asnaf fabi'uka kafashitum mislan mislin idza kana yadan biyadin ya jualah semaumu apabila itu uh, kontan ya dan sama jenis beratnya. Uh, maksudnya apa? Maksudnya yang masuk jenis riba itu enam ini ya. Adapun yang lain dikiaskan seperti beras dikiaskan atau apabila cara kiasnya benar itu kembali pada ulama. Uh, adapun pertukaran uang ya, pertukaran uang ini saya berikan kaidahnya dulu. Kalau punya emas satu satu gram nggak boleh tukar dengan dua gram. Itu namanya riba fabel ya riba fadl. Kalau punya emas satu gram, ya ditukar dengan emas satu gram, boleh, tapi harus kontan, harus segera sekarang. Kalau yang satu gramnya besok nggak boleh masuk riba nasiah. Ya, maka demikian dengan uang, uang ini dikiaskan pada alat pertukaran karena dua tukarnya emas. Maka perak juga tukar emas, eh, alat pertukaran, alat alat tukar ya kalau emas dengan perak boleh ya ditukar emasnya 2 gram peraknya 5 gram gak ada masalah atau peraknya 1 gram emasnya 5 gram juga boleh tapi nggak boleh nggak boleh utang harus kontan harus sekarang ya kalau tidak salah hadil hadil asnaf apabila berbeda jenis-jenis ini asnaf ini golongan ini misalkan emas dengan perak berbeda ya perak dengan beras berbeda, dengan kurma berbeda, maka silahkan mau ditukar berapa saja, emasnya satu satu kilo, peraknya dua dua gram boleh, ya, tapi harus kontan. Nah, demikian dengan uang tadi alat tukar, maka para ulama mengatakan karena rupiah dengan dolar beda, rupiah dengan apa namanya e, eh, real berbeda, maka terserah boleh nggak apa-apa, ya. Sehingga jawabannya adalah boleh. Ya, demikian Omar. Nah, Ustaz. Baik, eh, selanjutnya kita akan kembali angkat Ustaz dari pertanyaan melalui pesan singkat Ustaz. Ya Ustaz, eh, bagaimanakah tentang uh, eh, jelaskan beliau bertanya Ustaz teori dan praktek kadang berbeda kita ingin hidup menjauhi larangan menjauhi larangan Allah tapi godaan kadang begitu besarnya bagaimana caranya agar kita bisa hidup lurus kokoh menjalankan perintahnya dari Ibu Ayu. Silakan Ustaz. Baik, sebelum saya jawab, saya tambahkan tadi ada pertanyaan ya, sehingga kerja di money changer atau melakukan itu bukan termasuk riba, ya. Asalkan cash, ya, nggak boleh diutang. Ya, uang dolarnya sekarang, rupiah besok nggak boleh, ya. Harus saat itu juga diberikan. Demikian ya, dan tidak termasuk riba. Kemudian bagaimana seorang yang tadi ingin melakukan kebaikan, ingin meninggalkan larangan, tapi ternyata kok tidak semudah itu. Memang benar, aliman yazidu wa yankus. Iman bertambah dan berkurang. Dan ketahuilah bahwa uh, di zaman yang penuh dengan fitnah sekarang ini, tentunya harus ada kiat-kiat yang mungkin jitu untuk menghadapinya. Maka tentunya perkara yang bisa menambah keimanan yang harus kita cari. Sebagaimana sudah pernah kita bahas pada waktu yang lalu, yaitu diantaranya menghadiri majelis ilmu, ya. kemudian melakukan ketaatan yang lain, lalu jangan sampai membiarkan dosa berlarut. Ya, Nabi mengatakan, Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, ikuti perbuatan jelek dengan perbuatan baik karena itu bisa menghapus kalau perbuatan dosa kecil bisa terhapus dengan istighfar, bisa terhapus sendirinya dengan wudhu ketika melihat wanita, ya, dengan wudhu bisa terhapus. Namun kalau perbuatan dosa besar dia tidak cukup dengan istighfar tapi dengan bertaubat kepada Allah di mana tobat syaratnya sudah kita tahu bersama harus meninggalkan perbuatan dosa itu harus menyesal tidak ada keinginan lagi untuk kembali kepada perbuatan dosa tersebut kalau berkaitan dengan hak manusia maka dikembalikan ya maka yang yang ini yang lupa adalah selalu datang ke majelis ilmu dan bergaul dengan orang-orang yang soleh dengan orang-orang yang baik itu insya Allah akan menjaga keimanan kita sehingga apa kita ada contoh oh iya ini teman saya baik ini teman saya ini orang yang soleh orang yang taat pada Allah sehingga kita ada contoh melihat seperti itu karena seorang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman yang lainnya demikian Allah. Nah, Ustaz. Dan selanjutnya kembali kami angkat dari pesan singkat kembali Ustaz. Ya. Uh, Ustaz tadi antum menjelaskan tentang Eh, perbuatan zolim akan menimpa bagi orang yang berbuat zolim dan juga orang-orang yang sekitarnya bahkan juga menimpa bagi orang yang tidak uh, berbuat zolim. Lalu bagaimana sikap kita yang hidup di tempat penuh maksiat dan para masyarakatnya begitu suka dengan perbuatan bid'ah? Apakah kita harus menghindari itu pindah, sedangkan untuk pindah sendiri uh, butuh biaya ataukah tidak keluar, berdiam, berdiam diri saja di dalam rumah dan tidak berinteraksi dengan masyarakat seperti itu. Silakan Ustaz. Iya. iya. Saya katakan ya dan sudah firman Allah wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah yang tidak akan hanya tertimpa kepada orang berbuat zalim saja. Dan fitnah itu disebutkan oleh Al-Imam Al-Alusi ya dalam tafsirnya Ruhul Maani fitnah adalah termasuk perbuatan bid'ah merajalela ya perbuatan bid'ah maka kalau kita ya bersenang-senang bersama mereka akan tertimpa ya akan tertimpa dan saya berikan sebagai dasar ini Imam Malik pernah ditanya oleh seorang ya wahai Imam Malik saya mau haji dari mana saya harus ihram kata Imam Malik dari Zulhulaifah karena berada di Madinah ya yaitu sekarang kita kenal Bir Ali apa kata orang ini oh enggak saya mau ikhram dari uh, Masjid Nabawi dekat kuburan Nabi karena lebih jarak lebih jauh ya mungkin niatnya ingin dapat apa lebih banyak apa kata Malik jangan nanti tertimpa fitnah nah itu ya ini menjelisih Nabi apa kata Allah Nabi Malik membacakan ayat dari dari yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah ayusibahum adabun alim Hati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Rasul tertimpa fitnah, bencana, ya, atau adab yang sangat pedih. Nah, bagaimana sikap kita? Maka disebutkan oleh Alimah Muhammad bin Shalih Utsaimin, hukum asalnya yang afdol, yang utama kita bergaul dengan orang, ya, bergaul dengan orang. Sebagaimana Nabi juga bergaul dengan dengan para sahabat, ya, pada hadis Umar Khattab, ya, sebagaimana bainama nahnu inda Rasulillah SAW ya itun alaina bayar bayadu syadidu siap ya bayar apa ada orang ketika kami duduk bersama Rasul ada orang yang uh, bajunya putih bersih hitam rambutnya datang kepada kami itu artinya Nabi duduk bersama manusia bergaul itu yang utama kalau memang tidak bisa takut agamanya hancur maka lebih baik tidak bergaul menyendiri di rumahnya dan seterusnya ya dan bagaimana cara menghindarinya sementara di lingkungan penuh dengan itu Ya, sementara ini kita lemah. Ya, maka kita menyendiri itu lebih bagus dan bukan berarti menyendiri ya, kemudian hanya di rumah saja ya datang majelis-majelis ilmu dari teman-teman yang baik ya. Kemudian bagaimana dengan masyarakat seperti itu? Maka kalau kita bisa melakukan dua perkara yang sering kami sampaikan, ini solusi yang sangat baik sekali, ya, solusi yang sangat baik sekali bagaimana yang disampaikan oleh eh, Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili dalam kitab An-Nasiha dinukil dari perkataan Al-Hasan Al-Basri yaitu ada mudarah dan mudahanah. Mudarah ya yaitu interaksi dengan masyarakat ya dengan cara yang lembut dan ini yang di, yang dituntut tanpa mengorbankan agama. Sebab kalau misalkan nggak bergaul nanti kita menyendiri dan di musuh orang-orang Mampukah kita menghadapi keadaan begitu? Kalau enggak, mudah Interaksi dengan baik tanpa merubahkan agama. Eh sehingga kalau ada kerja bakti bersih-bersih, ikut. Kemudian ada yang sakit, kita mengunjungi dan seterusnya. Tapi jangan yang uh, ah, mudahana. Kalau mudah mudahana itu sikap interaksi dengan cara lembut, tapi dengan cara merubahkan agama. Ada acara tahlilan ikut demikian ada acara Isra Mi'raj ikut, padahal itu tidak ada tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan alasan gak enak sama tetangga, gak enak sama orang. Padahal sebenarnya masih banyak celah-celah yang lain yang tidak bertentangan dengan syariat yang bisa kita lakukan untuk menjaga hubungan itu. Yaitu itulah yang itu dengan sikap mudaroh. Ya, kalau memang dia lemah, ya kalau dia melakukan dua-duanya atau melakukan mudaroh justru malah terancam bisa ter tergiring maka menyendiri itu lebih baik Ya, ya kalau memang mampu untuk pindah pindah, tapi tidak semua orang bisa melakukan itu. Maka mudoroh dan mudahana ini bisa dilakukan oleh siapa saja, insya Allah dan di mana saja. Ya, mudoroh sikap lembut dalam berinteraksi dengan orang tanpa mengorbankan agama dan cari celah-celah yang sekiranya itu tidak mengorbankan agama. Namun yang tidak boleh adalah mudahana. Demikianlah Umar. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sangat penting sangat penting untuk kita uh, menghadapi masyarakat yang demikian majemuknya. Ya kalau memang tidak bisa mengumpul dengan orang-orang yang sepaham dan demikian. Dan kita mengumpulnya bukan eksekutif, bukan sikap sikap apa namanya menjauh dari mereka. Justru mereka kita akan rangkul karena saudara kita. Demikian Umar. Nah, Ustaz. Baik, kembali kami akan angkat Ustaz dari penelpon kita di Cengkareng dengan Pak Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya silakan Pak. Uh, begini Pak, saya ingin tanya. Kebetulan ini saya ada uh, itu dia meminjamkan uang kepada seseorang, uh, lalu pakai bunga. Iya. Uh, nah, saya sudah sarankan untuk tidak mengambil bunga itu. Tapi bunga itu yang sudah berapa lama itu di, dia minjam 10 juta ya. uh, bunga 600 tapi bunganya itu tidak dipergunakan gitu tidak dipergunakan disimpan ya. lalu saya bilang tolong dilepas aja itu urusannya supaya tidak ini lagi bagaimana ya. Ustaz kalau sumpama dia tidak bisa mengembalikan, maksudnya belum bisa mengembalikan uang yang 10 juta itu. Iya. Uh, jadi niat orang teman saya itu bunganya itu cukup 10 juta, nanti kalau sudah cukup 10 juta kita ambil dan kita ya. tidak berurusan lagi. Dan bagaimana apakah uang riba itu bisa dipergunakan untuk kepentingan umum atau yang lain atau diberikan kepada siapa gitu Pak Ustaz. Iya cukup Pak. Iya sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Uh, memang kalau apa eh, dia saya apakah dia meminjamkan uang atau pinjam uang meminjamkan kan ya? Iya Ustaz. Mm. Nah, jadi meminjamkan uang kemudian uh, mengambil bunganya, iya. tapi bunganya tidak di, dipakai sama hmm, dia. Disimpan. Ya, untuk disimpan mm. hmm. untuk mengikat orang itu. Maka kalau sudah paham ya jangan e, mengambil bunga dan jangan disimpan, kembalikan pinjaman seperti pinjaman biasa dan itu adalah sebuah perbuatan yang baik ya dan dicatat ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamman faktubu ya para orang beriman apabila kalian berjual beli, apa saling menghutangkan satu dengan yang lain maka catatlah ya ketika berhutang dalam waktu tertentu demikian kemudian ee, eh, kalau dia sudah terlanjur membeli bunga maka dikembalikan untuk apa apalagi sudah tahu dan di, tidak dipakai ya maka lebih baik dikembalikan dan dianggap sebagai hutang biasa ya sebagai hutang biasa ya dan sebagai kebaikan dan itu merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya namun kalau bunganya itu di, diambil ya maka di merupakan dosa dosa besar yaitu riba ya dan tidak uh, tidak boleh kita melakukan seperti itu harus dikembalikan. Ya. Kalau tidak maka akan diancam dengan uh, perang ya oleh Allah dan Rasulnya demikian. Ya. Kalau kecuali kita nabung ya di situ bunganya nggak mungkin dikembalikan ke bank karena memang sudah tercatat. Maka untuk apa bunga yang besar bisa dipakai untuk pembangunan jalan yaitu kepentingan-kepentingan umum. Demikian Pak. Nah, Ustaz. Baik Ustaz, kembali kita akan angkat pertanyaan yang merupakan pertanyaan terakhir saya pada ya. perjumpaan pada hari ini ya. itu dengan uh, Ummu Rodiah di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Uh, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, saya mau bertanya tentang sirik ya, karena saya masih belum jelas uh, apa boleh saya ini kan punya hajat pada tahun akhir ajaran baru ini anak saya ingin saya masukkan pondok pesantren namun ada tetangga yang menyarankan saya untuk minta air kepada Ustadz gitu, agar anak saya itu merasa betah di pondok pesantren nanti apakah itu yeah, termasuk yeah. perbuatan sirik saat Iya, iya, yeah. Dan ya silakan Ustadz. Jadi jangan jangan minta air apa tujuannya agar biar lupa atau apa ya dan memang tidak tidak ada begitu ya meskipun di sini kalau rukyah itu pakai air atau tidak itu memang khilaf para ulama ya selama rukyah yang dibaca itu adalah tidak mengandung kesyirikan ya la safur malam yakun fi syirk tidak apa-apa dalam rukyah selama tidak ada kesyirikannya namun kalau kita ingin mengetahui rukyah yang diberikan oleh orang kepada yang ya, apakah itu lurus atau tidak, itu kita lihat dari akidahnya, ya. Maka jangan lakukan seperti itu, tuh, ya. Ini sudah sampai di sini ya, ya. Nah, Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, hmm. ya wallahu a'lam bishawab. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam. Wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.